Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan Risalah Al-Usul ats Yang kita sedang dalam pembahasan Anwa'ul Ibadah InsyaAllah kita masuk dalam pembahasan at tawakkul Ini tawakal Para ulama menyebutkan tawakal adalah i'timadul qalbi atau tafwidul amri ilallah ma'a akhdil asbab. Tawakal adalah pasrahnya hati, bersandarnya hati disertai dengan mengambil sebab. Barang siapa yang dia bersandar kepada sebab maka dia musyrik. Barang siapa yang dia menghilangkan sebab, tidak menempuh sebab, maka dia mencela sunnah. Dan barang siapa yang dia hanya mengambil sebab, tetapi dia tidak menyandarkan perkaranya kepada Allah, maka dia cacat dalam hal keimanan dia. Para pemirsa, rahimani rahimakumullah. Tawakal adalah sifatul mukminin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaknya hanya kepada Allah wa 'alallah kalian bertawakal. Hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin kalau kalian adalah orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan jar jurur yang biasanya adalah tawakalu Allah. Tapi Allah juga dahulukan dengan wa Allah yang memiliki mana taksis. Hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal in kuntum mu'minin dan bertawakal kepada Allah sangat berkaitan dengan keimanan. Semakin sempurna iman seseorang, semakin sempurna tawakal yang akan dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna bersandarnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin rahimani rahimakumullah. Tawakal tanpa mengambil sebab bukan tawakalnya kaum mukminin. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau orang paling sempurna tawakalnya dan beliau mengambil sebab-sebab untuk dia mendapatkan apa yang dia tuju. Ketika Rasulullah SAW perang, maka Nabi pun juga memakai baju perang, pelindung kepala, pelindung badan, karena itu merupakan bagian mengambil sebab keselamatan, sehingga tidak mentang-mentang Allah yang mengatur semuanya dengan alasan tawakal kepada Allah kemudian perang tanpa pedang, perang tanpa baju perang. Lalu dia maju begitu saja. Maka ini bukan tawakal yang diajarkan oleh Allah Swt. Dan itu akan bertentangan dengan fitrah, dengan akal, apalagi dengan dalil yang Allah ajarkan pada kita. Demikian pula lihatlah ketika Nabi hijrah. Hijrah adalah melaksanakan perintah Allah dan dalam rangka membela agama Allah karena mencintai agama Allah yang tidak ada tempat lagi di situ kecuali pindah ke tempat lain dalam rangka menyelamatkan agama Allah, pelaksanaan agama Allah. Maka Nabi hijrahnya keluarnya di waktu malam. Dalam rangka menghindari pemandangan terang-terangan oleh orang-orang kufar. Nabi mengambil arah yang justru berbeda dengan arah menuju ke Madinah dalam rangka membuat tipuan kepada Orang-orang mereka ingin mengejar Nabi. Nabi sempatkan singgah bersembunyi di Gua Thur beberapa hari. Ini semuanya merupakan bagian tawakal. Dengan usaha-usaha manusiawi yang diperintahkan Allah SWT. Apabila telah menempuh usaha yang demikian, maka tawakal kepada Allah SWT. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka lihatlah ketika Anda mau keluar rumah. Doa apa yang kita baca? Doa yang kita baca adalah sebagaimana tuntunan Nabi. Bismillah tawakkaltu alallahi wala hawla wala quwata illa billah. Keluar rumah banyak ancaman. Kita nggak tahu nasib kita di jalan bagaimana. Akan tapi keluar rumah sebuah kebutuhan. Karena manusia banyak kebutuhan yang harus dipenuhinya. Maka dia keluar rumah dengan mengambil sebab keselamatan dia jalan hati-hati di pinggir jalan. Dia sudah usahakan semuanya siap. Kalau dia pakai mobil, mobilnya sudah dia siapkan. Bagaimana ban bakarnya, olinya, dia cek cek semuanya sudah bagus. Kalau sudah mengambil sebab seperti ini, maka tawakalkan perkaranya kepada Allah SWT. Serahkan seluruh urusannya kepada Allah SWT. Maka apabila demikian hati mukmin akan tenteram dan akan tenang. Apabila ada urusan di jalan, ada musibah di jalan, ada sesuatu yang tidak mungkin bisa dia hindari karena merupakan bagian takdir Allah, maka dia pasrahkan semuanya kepada Allah SWT, hati dia akan lapang dan bisa menerima. Orang yang mereka bersandar kepada sebab, tentu dia apabila gagal dia akan stres. Dia akan marah. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Kenapa dia mesti gagal Padahal udah maksimal usahanya? Beda dengan orang mereka bertawakal kepada Allah SWT. Sebaliknya kalau dia berhasil, orang yang bertawakal dia tidak akan angkuh, dia tidak akan sombong. Adapun orang mereka hatinya tidak bertawakal kepada Allah, kalau dia berhasil dia akan angkuh, sombong siapa saya. Tapi kalau dia gagal dia akan putus asa keadaannya. Maka ini bukan sifatul mukminin. Para pemirsa yang rahmati Allah, ada beberapa jenis tawakal. Yang pertama tawakal seorang ahli tauhid tawakal ibadah, tawakal yang hanya totalitas dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab yang telah dia tempuh. Hatinya total dia pasrahkan kepada Allah, dia tenang, los. Yang kedua, tawakal yang sir. Tawakal yang merupakan amal kesyirikan. Dia tawakal kepada wali, dia tawakal kepada kekuatan gaib tertentu yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrahkan total segala kehidupannya kepadanya, kepada makhluk, ini tawakal yang syirik, tawakal kepada isi kubur, tawakal kepada jin dan semisalnya. Yang ketiga, tawakal yang merupakan tawakal yang merupakan syirkun asghar, syirik yang kecil. Dia sandarkan urusannya kepada makhluk yang dia mampu memilikinya, tapi hatinya terlalu bersandar kepadanya. Walaupun dia tahu semuanya yang memberi Allah SWT. Dia tawakal kepada bos atau yang memberikan gaji kepada dia hatinya terlalu bergantung kepadanya. Dia kurang bersandarnya kepada Allah walaupun dia tahu ini adalah dari Allah. Tapi dia sandarkan begitu kuat kepada bosnya sebagai sebab. Maka ini bisa merupakan syirkun asghar, syirik yang kecil. Kemudian yang keempat itu yang dikenal dengan istilah at-tawkil. Mewakilkan perkara. Mewakilkan perkara kepada seorang. Maka ini adalah muamalah yang dibolehkan mewakilkan transaksi utang piutang, mewakilkan transaksi dagang, mewakilkan sebuah pekerjaan, maka ini sebuah muamalah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sempurnanya tawakal seorang hamba satu di antara yang Nabi sebutkan di dalam bab masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ketika Nabi menyebutkan ciri Orang-orang yang mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa tanpa azab. Nabi katakan di antaranya sifatnya adalah la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang yang tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Adapun meruqyah adalah kebaikan. Tapi kalau minta diruqyah adalah ada nau ada semacam meminta menghinakan diri. Kemudian wala yaktawun, dia tidak minta dikai. Kai adalah pengobatan dengan besi panas yang biasa merupakan alternatif terakhir. Kemudian dia tidak tatayur, menisbatkan kesialan kepada sesuatu yang tidak ada, yaitu ini nasnya. Sial dikaitkan dengan waktu, dengan benda, dengan sesuatu, tatayur. Ini dia mau dia mengada-ada dalam menyandarkan pada sesuatu yang tidak pernah diterangkan Allah SWT. Contohnya tatoyur dengan bulan sial, bulan surah adalah bulan sial untuk menikah. Lewatnya ular mungkin pertanda buruk bagi dia sehingga dia gagalkan. Tatoyur adalah menggagalkan sebuah acara atau sebuah rencana dengan sebab yang tidak jelas. Ini tatoyur. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa ala rabbihim Dia tidak minta diruqyah, dia tidak minta dikai, dia tidak tatoyur, dan sesungguhnya semua itu wujud daripada sempurnanya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu Taala. Dan Nabi kita pun mengatakan, eh, mengajarkan, hendaknya kita sebagai hamba Allah yang berharap rezeki dari Allah, dan kita menempuh sebab mendapatkan rezeki, tawakal kita hanya kita sempurnakan dalam urusan rezeki. Apa kata Nabi kita? Lau tatawakkalu alallahi haqqa tawakkulih la kama yarsuqut tair yakhdu yani eh, yakhdu khimasan wa yaruhu bitanan Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, Allah akan berikan pada Anda rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Yang burung ini terbang di waktu pagi dalam keadaan temboloknya kempes alias lapar tapi dia pulang sore dalam keadaan temboloknya penuh. Allah berikan rezeki kepadanya. Itu sania manusia betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu Semoga Allah membimbing kita untuk memiliki tawakal yang benar. Tawakalnya ahli tauhid. Tawakal yang kita sempurna yang kita sempurnakan dengan mengambil sebab. Tawakal yang sempurna yang akan bisa mengantarkan kita masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Dan ini cita-cita kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita semuanya. Kita hidup dengan penuh tawakal dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Semoga manfaat. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.